Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi Mayyaza man sya'a min ibadihi وأكرم من شاء من عباده بالتقوى فجعل أكرمهم عنده أتقاهم فصلاة الله وسلامه على إمام المتقين حبيب رب العالمين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أكرمنا بالتقوى waj'alna minal muttaqin wakhsurna yaumal qiyamati ma'azumrati imamil muttaqin Allahumma ya rabbana rzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat para pendengar dimanapun anda berada dan juga para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kita masih terus bisa istiqomah biarpun jalanan diguyur hujan tapi dengan semangat kerinduan kepada ridha Allah kita tetap bisa berjalan ke tempat yang mulia ini maka mari kita berdoa semoga yang biasa hadir ke tempat ini namun pada malam hari ini tidak bisa hadir karena halangan atau mungkin karena ti, tidak ada yang menemaninya atau mungkin karena hujan menghalanginya semoga itu bukan berarti karena mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala Semoga pahala yang diberikan oleh Allah kepada yang hadir pun diberikan kepada yang biasa hadir namun pada malam hari ini tidak hadir. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa, pada pertemuan yang lalu kita bersama Imam Ghazali rahimahullahu taala dengan kitab Minhajil Abidinnya kita masih membicarakan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan detailnya takwa masih akan terus dikupas oleh Imam Ghazali, maka jangan berhenti sampai di sini. Masih banyak hal yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali tentang ketakwaan. Dan begitulah memang gaya Imam Ghazali rahimahullahu wa taala berbicara tentang panjang lebar tentang takwa, takwa, takwa, takwa. Baru nanti setelah itu beliau um, menjelentrehkan. Pertama Imam Ghazali menyebutkan tentang keutamaan takwa sehingga orang merasa rindu untuk tahu apa itu takwa Kemudian setelah mereka rindu tentang ketakwaan, tentang apa itu takwa, baru oleh Imam Ghazali diberi keterangan ini loh takwa. Sehingga terasa di hati kita. Kemudian setelah itu diberikan contoh oleh Imam Ghazali tentang ketakwaan dengan amal-amal yang insya Allah akan kita baca pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita sudah sampai kepada apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajil Abidin kepada perkataan beliau wa amma Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal wa amma adapun idza aradna jika kita menginginkan tahdidaha batasannya bisa diartikan semacam definisinya ala mau tentang takwa ala di ilmi syar'i ditinjau dari syariat ilmu syariat ketakwaan yang sesungguhnya menurut syarak menurut syariat adalah Panakulu maka kami katakan haddut takwa al jami' definisi keterangan tentang takwa yang sempurna yakni keterangan yang benar-benar mencakup sebab ada sebagian orang menjelaskan tentang ketakwaan barangkali kurang mencakup maka keterangan ketakwaan yang mencakup keterangan yang sangat jelas adalah kata Imam Ghazali tanzihul qalbi an syarrin lam yasbika anka mithluhu tanzihul qalbi membersihkan hati dari lintasan ansharin sesuatu kejahatan kejelekan lam yasbik angka yang belum pernah terjadi padamu misluhu kejelekan serupa itu jadi menjauhkan hati dari lintasan akan sebuah kejahatan Oh, sangat jauh. Jadi bagaimana hati kita ini merasa takut akan sebuah kejahatan yang memang belum pernah dilakukannya. Jadi menjadikan hati, membersihkan hati dari lintasan-lintasan akan kejahatan yang memang belum pernah dilakukannya. Lintasan hati kotor ingin melihat aurat. Lintasan hati kotor ingin berzina. Lintasan hati kotor ingin nih. Lintasannya apa ini sudah dihalau. Tidak boleh ada lintasan hati. Dibersihkan di dalam hati ini. Bikuwatil azmi. Jadi hilangnya atau bersihnya hati daripada keinginan melakukan kemaksiatan. Dibersihkan bikuwatil azmi dengan kekuatan semangat ala tarkih untuk meninggalkannya. Jadi membangun kekuatan hati untuk meninggalkan kemaksiatan. Tidak. Dia tahu zina. Dan aku pengen karena aku punya syahwat. Tapi aku harus pangkas ini. Aku bentengi dengan semangat untuk meninggalkannya. Tidak. Itu haram. Itu tidak diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mencuri. Ini barang berceceran dan ini aku bisa mengambilnya dan aman tidak ada yang melihat dia ingin mengambilnya sementara dia butuh akan tapi hatinya itu yang sudah bersih tidak punya lintasan untuk mengambilnya kalaupun punya lintasan langsung dipangkas tidak kuatil azmi kuat semangat untuk menghindar daripada dosa yang memang belum pernah dilakukan bukan dosa yang pernah dilakukan bukan dosa yang belum pernah dilakukan Sebab kalau dosa yang dilakukan babnya tobat, itu lain. Hatta yasira dzalika sehingga yang demikian itu keadaan hati yang kayak begitu itu hati yang dijauhkan dari lintasan melakukan kejahatan yang memang belum pernah dilakukan kemaksiatan yang tidak pernah dilakukan hatinya sudah merasa takut, maka hati yang semacam itu itu menjadi wikoyatan pembatas penjagaan, benteng bainaka wa baina kulli syarrin yang menjadi pembatas antara engkau dengan segala bentuk kejahatan. Jadi hatimu yang sudah tertanam di dalam hatimu atau hatimu yang sudah dibersihkan dari hal-hal keinginan yang tidak baik, keingin bata, yang membatasi hatimu dari keinginan tidak baik itu sekaligus menjadi benteng. Sudah tidak ada keinginan. Maunya keinginan melakukan kejahatan, saya pangkas. Maka pemangkasan keinginan yang tidak baik itu adalah benteng antara engkau dengan segala bentuk kejahatan. Sehingga kalau di dalam hatimu sudah semacam itu, hatimu sudah benar-benar bersih, sehingga di saat ada lintasan jelek engkau pangkas, maka secara otomatis engkau telah terbentengi dari segala bentuk kejahatan. Thumma Hal-hal yang jahat Hal-hal yang jelek itu zorbani ada dua model. Ada dua macam. Yang pertama adalah syarrun asliyun jahat murni. Jahat murni. Asli. Benar-benar. Wahwa yaitu jahat kejelekan yang murni adalah. Wahwa yaitu ma sesuatu. Nahallahu yang Allah melarang anhu dari sesuatu tersebut larangan Allah, keharaman-keharaman itu murni kejahatan. Tahriman larangan yang haram kal maasi al mahdoh seperti murninya kemaksiatan, mencuri, berzina, menggunjing, melihat aurat itu murni larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kejahatan. Dan yang kedua adalah syarrun ghairu asliin, kejahatan namun tidak murni, tidak asli. Wa wa manaha anhu ta'diban. Yaitu Allah melarang tapi bukan karena haram, tapi pendidikan untuk mengangkat derajatmu. Dilarang oleh Allah. Akan tapi pelarangannya ini bukan sesuatu yang diharamkan. Akan tapi larangan ini hanya pendidikan. Babnya makruh. Bukan larangan haram tapi oleh Allah dilarang. Makruh. Wa huwa fudulul halali yaitu kelebihan dari yang halal. Kadang bukan sesuatu yang makruh halal. Ini tingkat warok. Dari yang halal mengambil yang cukup saja. Lebihnya <laughs> ini termasuk syar. Allah. Lebih dari kebutuhan adalah termasuk syar. Kejahatan. Hanya kejahatan di sini bukan kejahatan yang haram. Maksudnya apa? Sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang lebih dari kebutuhanmu. Tidak baik. Kalau hati seperti hal-hal yang mubah. Mubah adalah tidak dosa jika kita tinggalkan. Dan juga tidak haram jika kita lakukan. Tapi hal itu memang sudah kelebihan. Tidak kita butuhkan al-ma'khudati yang diambil bisyahwati dengan syahwat. Yang bukan kebutuhan lagi. Kebutuhanmu adalah makan ala kadarnya. Yang penting bisa tegak sendi-sendi dan tulang-tulangmu. Agar tapi jika lebih dari itu maka itu syahwat sudah. Lah syahwat yang halal itu pun ternyata termasuk bagian dari syar' kejahatan, kejelekan. Ini terbiahnya Imam Ghazali. Pertama haram, kalau naik pangkat lagi, bukan saja engkau meninggalkan yang haram akan tapi ada hal-hal yang mubah, halal akan tapi jika kau tinggalkan kau akan naik pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fal bagian yang pertama takwa fardun, ketakwaan di dalam sesuatu itu adalah al-habsu. Al-habsu itu adalah akan menjadi habs. Habs itu aslinya kayak penjara. Bukan penjara. Jadi kalau di Siratul mustaqim itu ada orang berjalan cepat, cepat meluncur, ini gara-gara hal-hal begitu menjadi beban. Ditanya mengurangi kecepatan al-habsu sehingga al-habsu itu tertahan, tertunda, tertahan. Jadi gara-gara kita meninggalkan kemuliaan tersebut, nanti di badang mahsyar di siratal mustaqim kita tertunda. Dan kecebur di neraka sih enggak. Tapi kekhawatiranmu di, di siratal mustaqim semakin panjang. Kalau ada orang yang Masya Allah meninggalkan yang haram. Kemudian yang mubah makruh pun ditinggalkan. Meningkatkan dengan kesunahan. Lihat. Seperti kilat. Tapi tidak. Ini orang sudahlah. Yang penting aku menjalankan yang wajib-wajib saja. Adapun yang sunnah-sunnah. Lambing nanti. Kemudian yang haram saja yang aku tinggalkan. Adapun mubah. Ya mubah-mubah aku lakukan. Maka orang yang semacam ini dia lolos. Akan tapi perjalanannya waktu menyeberang suratul mustaqim ini tertunda. Sehingga bisa butuh ini butuh waktu dan ketahuilah di sini mengerikan. Selamat dia. Ibaratnya sama-sama nyampe Surabaya dijamin selamat nyampe Surabaya. Tapi yang satu naik pesawat satu jam, yang satu naik dokar. Beda. Jadi ternyata amal kebaikan itu yang menjadikan kilat kita dalam menyeberang suratul mustaqim. Maksudnya meningkat peningkatan keutamaan di hadapan Allah. Wal hisab. Ditanya oleh Allah. Allah. Kalau Anda mempunyai harta 500 ribu karena kebutuhanmu 500 ribu, Anda ambil 500 selesai. Anda akan ditanya dengan 500 ribu. Tetapi jika ternyata Anda sampai butuhnya 500 ribu, Anda mengambil rizki dengan 1-2 juta, maka ketahuilah selebihnya itu akan ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapatkannya? Satu. Kemudian kau gunakan untuk apa? Faman khusib faqad uzib. Barang siapa ingin ditanya itu cukup seksaan nanti, ya dah. Ditanya tak siksaan. Biarpun punya SIM ditanya Pak polisi juga gemeter enggak enak, ya dah. Punya SIM ditanya Pak polisi enggak enak, padahal punya SIM. Mau nyebrang itu mau berang biasa kalau orang pergi luar negeri, padahal dites sih, sumpah kita. Padahal kita bersih, enggak ada masalah. Saya bukan mencuri. Tapi ditanya, pak periksa dulu nih. ada anak marah gitu. lah. Sama, kisah tuh begitu. Lolos sih lolos. Tapi merepotkan nih bakal ditanya nih dari mana nih? Ini apa? Ah. Ternyata merepotkan dihisap. Hisap itu sedih kayak siksa. Selamat memang. Karena dia tidak melakukan yang haram. Hanya makro-makro saja atau tidak mencari keutamaan kemuliaan. Hisap. Wa ta'yir. Ta'yir itu adalah maksudnya celaan tapi celaan bukan celaan penghinaan haram hanya Kenapa kau tidak melakukan kebaikan? Rugi kan? Sama di kalangan kita, ya akhi, wahai saudariku, kenapa kau tidak hadir ke majelis taklim? Tidak wajib memang, karena apa? Urusan fardu kifain sudah selesai misalnya. Kenapa tidak? Ini urusan takyir di dunia. Tapi di akhirat nanti apa? Di Ditakyir. Kayak dicela, tapi celaannya bukan celaan hukuman. Yang haram bukan. Ya celaan kenapa? Sehingga nanti muncul penyesalan saat itu. Dan benar penyesalannya ahli surga nanti adalah di saat melihat temannya punya amal banyak, mendapatkan pahalanya banyak, maka dia akan menyesal. Bahkan di situ menyesalnya apa? Kenapa aku tidak mengamalkan yang lebih banyak? Kenapa aku tidak berbuat baik? Walaum celaan, cercaan dan celaan, tapi bukan cercaan dan celaan yang sifatnya hukuman. Karena apa? Yang dilanggar bukan sesuatu yang haram, hanya kemuliaan saja. Faman ata siapa yang bisa mendatangkan bil ula takwa yang pertama, meninggalkan keharaman, bahwa fid darajatid dunya. Dia di derajat alhamdulillah, derajat nanti di surga selamat. Yang penting selamat dulu. Jadi kalau Anda dengan ketakwaan meninggalkan yang haram, tidak melakukan dosa, ibarat melakukan tidak meninggalkan dari yang haram takwa, alhamdulillah. Dan memang orang-orang masuk surga itu nanti. Cuman derajat dunia derajat yang paling rendah. <laughs> Minat takwa. Dari ketakwaan derajat paling rendah. Nanti di surga pun begitu. Waya manzilatun manzilatu mustaqimit ta'ati yaitu manzilahnya orang yang ahli istiqomah di dalam kepatuhan ketaatan yang wajib-wajib saja. Ini ada pangkatnya, selamatlah. Masih lumayan selamat. Kalau dibanding masuk neraka ya tentu lebih enak ini. Cuman perbandingannya nanti orang yang hanya masuk surga saja di saat melihat orang yang pangkatnya tinggi mereka pengen. Waman atabil ukhra barang siapa yang mendatangkan takwa yang kedua meningkat. Aku tidak hanya cukup meninggalkan yang haram, yang makruh pun harus aku tinggalkan. Aku tidak hanya meninggalkan yang aku tidak hanya melakukan kewajiban-kewajiban saja. Kesunahan pun aku ingin melakukannya. Maka orang ini pangkatnya tinggi, jadi ulya minat takwa, pangkat tinggi dari ketakwaannya. Wadalika yang demikian itu mangzilatu mustaqimi tarkil mubah. Mereka itu pangkatnya orang yang ahli istiqomah ya. Di dalam meninggalkan sesuatu yang mubah. Mubah masih dipilih. Warok. Tidak semua yang halal diambil. Makannya pun tidak berlebihan. Ala kadarnya secukupnya. Ini pangkat. Faidha jama'al abdu bainahuma. Kalau ada seorang hamba mengumpulkan dua takwa tadi, tidak hanya dia meninggalkan sesuatu yang haram, yang mubah pun ternyata dipilah-pilah. Hanya diambil yang butuh saja. Kita ini pangkat apa ya? Kalau yang haram tidak, mubah pun masih pilih-pilih. Kemudian kita kira-kira pangkat yang mana? Yang pertama, yang kedua. Hah? Yang pertama dan kedua pun, yang kedua pun kayaknya yang pertama saja masih masya Allah sesaat haram di sana, haram di situ. Ya semoga Allah memasukkan niat kita kepada niat beliau-beliau orang-orang soleh memasukkan amal kita kepada amal-amal mereka. Berat nih. Wa man 'abdu bainahuma kalau ada seorang hamba bisa mengumpulkan dua hal tersebut. Akni maksudku adalah ijtinaba kulli menjauhi segala kemaksiatan. Wa bukan saja kemaksiatan, meninggalkan sesuatu yang tidak dibutuhkannya bener nih butuh HP butuh HP bener tapi kok masih mikir model HP padahal HP katanya hanya untuk sekarang beli lagi 300 ribu menjadi 2 juta sejuta 700 ini apa artinya nah turun pangkat ini kalau sudah cukup cukup 150 ribu beres tuh HP bagus tuh sekarang enggak ngikat gini nah, nah HP ini. Ayo, yang HP-nya bagus nih kayaknya derajat rendah ini. <laughs> yang penting cukup itu. Sayang, kenapa yang buat buang-buang duit untuk itu semuanya? Apa yang kita butuhkan kan begitu? Bisa beli baju yang harga 20 ribu, kenapa harus ngambil yang 100 ribu? Makan yang harga 50, 7.500 kenyang, kenapa harus makan yang 100 ribu? Ini pertanyaan. Kalau memang jatahnya makan hari ini harus 100 ribu, makanlah yang 7.500 lebihnya sedekahkan. Wah ini pangkat takwa. Di rumah kita tuh lebih atau tidak sih? Banyak kelebihan. Ibu-ibu itu kadang-kadang ada belanja tuh bingung. Sampai di rumah mau digunakan tuh apa? Ini ada belanja itu. Hanya tertarik ini. Puluh senang di pasar. Beli ini, beli itu. Bingung belinya. Baik. Itu menjadikan kita turun pangkat. Yang mubah pun tidak semuanya harus kita ambil. Kayak hidup ya, subhanallah. Kalau kita perhatikan memang ya itu. Sesuatu yang menjadi yang mula-mula tidak kita butuhkan menjadi butuh. Baiklah kalau memang kita butuhkan tidak ada masalah. Tapi berlebihan itu. Zaman-zaman komunikasi mungkin orang susah tanpa HP. Akan ketinggalan zaman. Tapi biasa dengan secukupnya. Secukupnya. Dan itu akan menjadikan kita lebih selamat daripada keharaman. Kadang-kadang gajinya pas-pasan pun karena tertarik dengan HP kamera plus apa macam-macam, maksa. Apakah tidak sadar jika hal yang demikian itu memasukkan kita kepada macam-macam kejahatan? Kejahatan yang pertama adalah sombong, sombongan. Kejahatan yang kedua adalah kita membiasakan kita dengan sesuatu yang tidak kita butuhkan. Membiasakan dengan sesuatu yang tidak kita butuhkan. Baik itulah akibatnya kita akan menjadi rendah tingkat ketakwaan. Memang halal bagimu duit-duitmu. Kemudian yang ketiga adalah untuk memenuhi itu semuanya orang bisa saja melakukan yang haram, nggak peduli. Yang penting aku dapat HP model baru atau apa saja model baru, masya Allah. Kalau ada orang sudah mengumpulkan haram, aku tinggalkan. Dari yang halal pun aku pilah-pilah, maka fakot di Fakot distakmala dia telah menyempurnakan makna takwa, makna ketakwaan. Wa qama bihaqqiha dan telah melaksanakan hakikat ketakwaan. Wa jama'a khairin dan dia telah mengumpulkan segala kebaikan fiha di dalam ketakwaan tersebut Allah wa al wara itulah derajat wara wara itu ternyata bukan saja meninggalkan yang haram dari yang halal pun masih dipilah-pilah halal dipilih kalau orang dari yang halal masih dipilih kira-kira bisa tidak makan haram ya nggak bisa yang halal pun masih dipilah pilih Kerja yang halal. Tiga tempat diterima ini pernah kami ceritakan. Seorang anak muda ngelamar pekerjaan di Cirebon ya Allah. Cuman saya itu pelupa bu. Kalau tahu tak suruh ngambil bantu itu orang itu. Cuman saya tidak ingat ada orang datang tanya kepada saya, Buya saya itu berdaftar pekerjaan tiga. Minta tolong dilihat yang paling yang halal mana. Kami perhatikan perusahaan ini halal semuanya. Ini halal. Besok ngadep lagi, yang paling halal mana? Ajib. Sudah tahu yang halal semua kan tinggal pilih yang paling gede gajinya. Paling tidak kan gitu. Rupanya datang lagi pertama. Yang paling halal mana? Belum kerja ini. Yang paling halal mana? Yang paling halal kamu lihat sendiri ke sana. Lihat kantor kerjamu, lihat berduaan dengan perempuan tidak, perempuannya nutup aurat tidak. Kamu bedakan itu semuanya. Ibadah sholatnya bagaimana, Kemudian cerita dia, setelah itu besoknya cerita lagi bu ya kalau di sini ada orang nggak pakai kerudung ini ini ini ini, ini. kelihatannya yang bagus di sana itu yang paling halal. Anjib. Belum kerja sudah mikir tuh. Nah, ini orang soleh itu. Orang soleh itu. Bu ambil menantu tuh. Cari tuh. Cuman saya itu pelupa orang itu ngadep sekarang besok sudah lupa ini. Ini sih <laughs> makanya kalau tidak dicatat ini rugi ini orang-orang. <laughs> Ini, ini warok orang takut yang haram halal pun masih dipilih. Baik, subhanallah. Lah itu. Dan itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta semoga Allah menjadikan kita orang yang bisa memilah di antara yang halal sekalipun. Al-wara'ul kamil itu warok yang sempurna. Alladhi huwa yang itulah warok. Yang warok itu adalah milaku amriddini pusat pokok urusan agama Allah. Kalau sudah orang megang warok ini selamat, selamat, selamat. Warok selamat. Mau ke pasar. Sana cepat. Atau mau ke setelah tempat. Sana cepat. 10 menit. Lewat jalur kiri 20 menit. Pilih mana? 10 menit ya. Cuman yang 10 menit itu biasanya ada anak-anak perempuan nongkrong di sana pakai baju setengah badan. Ayo. Anda milih yang 10 menit, yang 20 menit, itulah warok. Cuman setan ngomong, naudzubillah, kadang-kadang pakai guyunan, guyunan, syariat pakai guyunan, dihukum oleh Allah nanti. Ya sekalian sambil lihat-lihat, oh sengsara. Nah ini, maksudnya warok itu begitu. Ini haram, Padahal kalau lewat di situ tidak haram karena apa jalan, tinggal kita godul besar saja. Cuman tinggal menutup mata saya. Cuman dia pengen. Allah. Nah, ini bentuk wara itu. Belanja. Di antara warung, warung, warung. Halal insya Allah orang muslim semuanya ini. Orang muslim semuanya. Tapi masih mencari tanda-tanda yang lebih dekat. Mungkin penjualnya pakai kerudung. Atau pernah ketahuan dia sholat. Itu warok sholat berjamaah. Jadi misi milih halal insya Allah karena orang Islam yang jualan di sini orang Islam semuanya. Nggak ada yang jualan babi insya Allah. Akan tapi orang warok itu akan memilah di sini tuh. Memilah, memilih. Jadi itu warok tingkat tinggi. Wadhalika mangzilatul adabi itu tingkat akhlak. Jadi akhlak itu adalah bukan fikih. Kalau fikih itu halal haram bahasanya gitu. Kalau kita katakan halal hukum, tapi kalau sudah tingkat akhlak lebih lagi. Anda orang kaya. Asalkan sudah bayar zakat, tetangga Anda kelaparan, Anda tidak ditanya karena Anda sudah bayar zakat. Selesai kan? Tapi akhlak tidak. Biarpun Anda sudah bayar zakat, Anda berpikir bagaimana saya menolong tetangga saya yang melarat. Itu tingkat tinggi. Jadi kalau kewajiban hanya seperti yang penting saya sudah bayar zakat dan zakat saya sudah selesai. Tetanggaku nangis. Ya, yang saya sudah bayar zakat. Zakat wajib. Tapi akhlak tidak sampai di situ saja. Berpikir, memang aku sudah bayar zakat. Tapi ini tetanggaku melarat. Aku beri selain zakat. Tingkat, naik pangkat. Jadi itu akhlak. Akhlak itu lebih mulia lagi. Bukan hanya urusannya halal haram. Dan kita kepada Allah pun bukan hanya sekedar wajib dan tidak wajib. Tetapi kesunahan Bukan hanya urusan haram saja, makruh. Sebab ada saya katakan ini, kalau makruh mah biasa. Bagaimana makruh biasa? Makruh dengan siapa sih? Dengan Allah. Makna makruh itu apa? Allah tidak suka. Memang Allah tidak murka, tapi Allah tidak suka. Ayo. Nah, yuk. yang mengaku cinta kepada Allah, akankah dia melakukan sesuatu yang Allah tidak suka, biarpun Allah tidak murka? Ada seorang istri yang sangat mencintai suami. Sangat mencintai suami. Suami Anda paling senang dengan baju merahnya. Baju merah Anda. Kalau Anda pakai baju hijau, suami Anda tidak murka. Tapi baju hijau tuh eh, kurang sek. Kira-kira milih mana kalau Anda untuk suami? Ya merah. Pakai baju hijau gimana? Tidak murka. Cuman suami itu kurang seneng loh. Itu loh makruh antara haram itu. Dengan Allah, dengan suami saja ada aturannya. Bagaimana dengan Allah ngentengin yang makruh? Ya, Makro, jangan makro, ah, cuman makro saja kok minum pakai tangan kiri makro. Loh, kesadaran hati, makro dengan siapa kalian nih? Dengan Allah makro kok enteng itu kan, sul adab kan? Memang tidak murka suami kalau anda pakai baju yang hijau itu, tidak murka, nggak kurang saya paling benci, enggak, hanya Nah, itu sebab makro. Makanya ada sebagian orang yang tekin makro. Maka dia jatuh dari kewaraannya. Memang dia masih dalam nilai takwa, tapi paling rendah itu nanti. Baik, paham makna ini ya? Jadi ningkat naik pangkat itu semacam itu. Jadi kemakruhan memang bukan menjadikan Allah murka, tapi menjadikan Allah tidak suka. Allah tidak senang. Allah tidak murka, tapi Allah tidak senang. Nah ini yang kita yang dibahas oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Jadi takwa untuk menjauhi dari murka Allah itu sudah cukup, selamat. Tapi kita ingin meningkatkan sampai Allah cinta, tidak cukup Allah tidak murka. Biasanya memang kias itu mengiaskan Allah dengan makhluk tidak boleh. Tapi untuk memahamkan kita dengan makhluk, ya. Bisa. Anda dengan putra Anda cinta atau tidak cinta? Cinta. Jadi kan orang lain yang penting jangan benci. Biarpun tidak cinta. Maka anda tidak boleh, insya Allah. Selesai. Lah tidak cinta. Lah, Allah tidak murka. Di samping tidak murka kita ingin menjadi Allah cinta kepada kita. Digambarkan dalam hadis Nabi senantiasa hambaku melakukan sesuatu apa yang aku fardukan. Kemudian setelah melakukan sesuatu yang aku fardukan, lalu dia melakukan sesuatu yang aku sunnahkan. Nawafil. Hatta uhibbah. Sampai aku mencintai hamba tersebut. Lah ini, cinta diberikan oleh Allah bukan sekedar fardu. Tapi setelah melakukan fardu, baru meningkatkan kesunahan hatta uhibbah. Fa'idha ahbabtuhu kalau aku sudah mencintainya. Kuntu sam'ahu ladhi yasma'u biha. Aku, kalau sudah aku cinta kepadanya, aku akan menjadi tang, telinganya untuk mendengarnya. Wa basara alladhi biha dan menjadi matanya untuk melihat. Aku akan menjadi matanya hamba tersebut. Aku akan menjadi tangan alladhi alladhi yabtishu biha yang digunakan untuk ber, beraktivitas. Maksudnya Allah menjadi mata, Allah menjadi telinga, Allah menjadi tangan, maksudnya apa? Dibantu. Sehingga mata kita tidak melihat yang haram. Telinga kita tidak mendengar yang haram. Tangan bukan mat, bukan mata jadi Allah, bukan. Ini kami terangkan kemarin di majelis Sabtu pagi. Artinya itu loh. Jadi dengan nawafil kesunnahan baru kita akan mendapatkan gelar kecintaan. Jadi jangan sampai yang jangan sampai yang kita target yang kita kejar itu yang penting Allah tidak marah. Oh tidak, bagaimana Allah mencintai kita. Baik. fahadha makna taqwa Wadhalika manzilatul adabi ini adalah tingkat tata krama, adab ala babillahi di dalam di hadapan pintu Allah. Maksudnya di hadapan Allah itu adalah adab bukan saja halal haram. Itu halal haram tuh anak yang pertama kalau masuk melendes saja. Biasa sih nggak ada masalah bagi seorang bapak. Tapi yang kedua, assalamualaikum, cium tangan. Lah itu hebat. Lah itu ada kelebihan loh, gitu. Ada adab tata krama ini. Ada gambaran seperti ini perbedaannya. Makanya jangan hanya sampai yang kita andalkan halal haram halal haram Tak. Tidak, peningkatan. Wahada makna takwa ini adalah makna takwa wabayanuha dan keterangannya fil jumrati secara global. Fafhamhu maka fahamilah hal tersebut. Muwaffaqan semoga engkau diberi taufik oleh Allah insyaallahu jika Allah menghendaki. Maksudnya semoga Allah memberikan kepada Anda taufik. Ini saja yang bisa kami hadirkan dan nanti akan kita lanjutkan masih banyak tentang ketakwaan insyaallah ya mungkin sekali pertemuan atau dua kali pertemuan lagi baru setelah itu kita masuk yang lainnya nah takwa itu digam penerapan takwa adalah nanti hifdzul ain menjaga mata ini indah nanti ya subhanallah kita akan sampai menjaga mata dan menjaga menjaga yang lainnya perut menjaga masya Allah ini insyaallah insyaallah akan kita baca pada pertemuan-pertemuan yang akan datang wallahu a'lam bisawab Baik kepada para jamaah yang ingin bertanya kami berikan kesempatan bagi jamaah laki-laki dua pertanyaan dan dari jamaah perempuan dua pertanyaan. Silakan dari jamaah laki-laki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya nih di luar tema Bu ya. <clears throat> Yang akan saya tanyakan tentang uh, doa kunut dalam sholat subuh berjamaah. Uh, saya pernah ikut berjamaah di salah satu pesantren di Jawa Timur. Itu imam baca kunut dalam sholat subuh itu dibaca dengan jahar dan makmum dari awal kunut yang mana maksudnya? Solat subuh. Iya. salat subuh. Itu dari mulai Allahumma hdina fiman manhadai dan sampai selesai itu imamnya membaca dengan suara keras dan makmum semuanya membaca amin dari awal sampai selesai. Nah kemudian <clears throat> eh, ada juga yang imam membaca doa kunutnya itu eh, tidak ada yang jahar ada yang ada yang sir ketika faina katakdi dibaca sir dan makmum juga ikut membaca kemudian juga eh, di akhir doa salat eh, di akhir doa kunut ada juga imam yang membaca tambahan doa nah ini kadang-kadang antara imam yang satu dengan imam yang lain bacaannya berbeda-beda nah ini mohon eh, penjelasan seperti apa batasan-batasan doa kunut itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam, salam. Satu lagi dari cuma laki-laki. Kalau ada dari Banat silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, yang ini saya tanyakan masalah torikot Bu ya. Apakah e, torikot itu sebuah, semuanya ya. torikot? Ya apakah semuanya benar apa ada yang sesat bu ya lalu terikot naja itu seperti apa bu ya apa terikot naja terikot naja naja naja iya pernah ada bu ya namanya itu apakah itu termasuk yang sesat bu ya mohon penjelasannya terima kasih bismillahirrahmanirrahim. Tentang kunut. Bacaan kunut. Ada sebagian orang imam itu kok kunutnya itu tiba-tiba diem di tengah-tengah. Tapi ada yang nggak diem. Mana sih yang benar? Aslinya memang selagi itu adalah kunut waktu subuh dibacanya terang sang imam. Tidak ada yang perlu dilirihkan. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawalli wa barik lana fi ma wa qina syarrak fa innaka taqdi. Itu juga dikeraskan. Hanya sebagian ulama melirihkan kenapa? Sebab orang awam itu tidak ngerti. Sebab fa innaka taqdi itu bukan doa, tidak harus diamini, sebab itu pujian kepada Allah. Makanya kalau imamnya keraskan makmunya bilang amin kan gitu ya. Makanya imam diam biar tidak amin karena memang bukan doa. Fa innaka takdi wala yubdu alaid wala ya'izzu man adaita itu itu bukan doa, itu sanjungan kembali kepada Allah. Nah, sementara ka Allahumma hadina fi man hadait benar, wa afina fi man afait benar, wa tawallana fi man tawallit benar. Wa barik wa wa barik lan fi ma atait, wa qina syarra ma qadait benar itu doa. Tapi fa innaka ya Allah bukan doa. Maka di saat seperti itu sebagian ulama melirihkan karena mungkin sebagian orang awam tahu dibaca keras, bilangnya juga ah amin, <laughs> amin, amin. Maka bagi orang yang sudah ngerti, maka dikeraskan. Tapi kalau ternyata ada makmum yang masih khawatir ngamini, ya dilirihkan. Kalaupun seandainya ngamini juga sah. Maknanya apa? Boleh Anda lirihkan, boleh Anda keraskan karena itu semua ada adalah benar. Nyan biayanya. Cuman kalau Anda ngerti maknanya, itu Anda baca sendiri kan itu sanjungan kepada Allah fa innaka taqdi wa doa yuqdu alaik. Wa la ya'izzu man adait. Tabarakta wa ta'alaik. Ini adalah bukan doa akan tapi menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam sanjungan bacaan itu. Kemudian setelah itu apa? Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Ya ini. Itu baru doa. Solawat ada do doa. Kalau solawat boleh dia amini. Amin solawat. Ya apa-apa. Karena solawat adalah do doa. Kemudian ada orang yang kadang menambah doa. Tambahan itu biasanya doa tolak balak. Atau minta keselamatan. Biasanya itu digabungkan antara kunut biasa dijambung dengan kunut nazilah. Kunut nazilah itu apa? Minta kepada Allah di waktu kita berdiri dari rukuk agar dijauhkan dari bala bencana. Namanya nazilah. biasanya saja doa untuk semoga Allah menghancurkan musuh-musuh kaum muslimin. Allah ahlikil yahud wal nasara al musyrikin mu'tadina 'alal islami wal muslimin. Allah mansur man nasara al islam wal muslimin. Allah khdul man khadal islam wal muslimin. Doanya bebas di sini. Karena itu namanya doa nazilah. Nazilah itu adalah doa karena ada malapetaka yang menimpa umat Islam dan hukumnya sunnah. Lah kalau sukunut nazilah, kunut yang dibarengi dengan doa menolak bencana itu disunnahkan tidak hanya waktu subuh. Kapan Anda melakukan sholat khususnya sholat fardu, Anda disunnahkan untuk berdoa kapan ada bencana. Biarpun bencana itu tidak terjadi di negeri Anda. Sekarang Palestina diinjak-injak oleh orang Israel. Doakan setiap Allahumma surul muslimina fi Palestina, Wa ahlik man Wa ahlik al muslimin fi Palestina, Ya Allah berilah pertolongan kepada kaum muslimin di Palestina Dan hancurkan yang memusuhi kaum muslimin di Palestina. Nah, itu boleh. Namanya doa kunut nazilah. Kalau kunut nazilah itu setiap hari kita boleh melakukannya. Setiap saat sholat. Dan disunnahkan. Dan itu adalah sunnah yang sering dilupakan. Baca sunnah, biasakan. Jangan ragu. Tetap mukadimahnya biasa Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallid wa barik lana fi ma adait wa qina setelah itu Allahumma Allahumma surman Allahumma ahlikil ya Allahumma ahlik man ahfi halaki salahul islam wal muslimin Allahumma aslih man fi salahi salahul islam wal muslimin ولا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم عز المسلمين عددا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر من terserah pokoknya doa isinya tolak bala Gak bisa yang lainnya ibu pengen mengamalkan sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kunut nazilah tolong para imam diamalkan. Selagi Anda mendengar bencana di Maluku, Dengar Anda bencana dimanapun. Dengar ada bencana di Palestina. Anda baca, itu hukumnya sun, sunnah. Cuman biasanya orang awam harus kasih tahu dulu begini. Kalau nggak dikasih tahu nanti bilang aneh-aneh ada kunut lagi. Hmm, nah ini mesti lah. Jadi tolong diamalkan sunnah-sunnah yang semacam ini. Baik. Kemudian torekoh itu tidak semuanya benar. Maka di Indonesia ada dilacak. oleh lembaga yang sudah dipasrai untuk melacak torekoh. Namanya torekoh mu'atabaroh, Torekoh yang dianggap. Dan torekoh itu baru dianggap adalah jika sudah diketemukan sanatnya kepada muassisnya torekoh. Al-Qadiriyah, anak syabadiyah misalnya, At-Tijaniyah, al rifaiyah Al-Alawiyah. Itu torekoh-torekoh yang jelas sanatnya sambung. Torekoh lah kalau belum jelas biasanya belum dimasukkan di sini. Nah, jadi tarekoh-tarekoh itu benar semua insya Allah kecuali beberapa yang memang belum terbukti sanatnya nyambung kepada muasisnya. Nah, akan tetapi di antara tarekoh yang memang sudah benar ini pun tidak lepas dari penjahat-penjahatnya. Kalau kita lihat hadis Nabi itu lihat ilmu yang hebat. Namanya ilmu ha? hadis. Ternyata dalam sejarah itu ada orang pendusta hadis, lihat. Jadi mesti dalam sebuah kelompok itu mesti ada penjahatnya. Ahli tasawuf hebat, tapi ada penjahat-penjahat tasawuf yang aneh-aneh. Wahdatul wujud. Dia mengatakan aku tidak perlu sholat, aku sudah sampai kepada Allah. Ini minta digebukin tuh orang. Tapi biasanya ngaku tasawuf. Nah ini ada penjahat-penjahatnya. Jadi beda ya antara hakikat Torekoh itu adalah benar. Cuman biasanya ini orang yang ngaku-ngaku. Bagaimana seorang mursyid torekoh? Mursyid. Allah, mursyid. Mursyid itu yang membimbing. Bukan sekedar ustadz, tapi mursyid. murabi Yang mencermati perilaku muridnya. Mursyid perilakunya nggak karu-karuan. Kata dokter Muhammad Said Ramadan Al-Buti di sini, bukan di Indonesia di sini di Syam banyak guru mursid yang jadi murid pun tidak pantas. Di sini di Syam banyak guru-guru mursid yang jadi murid pun tidak pantas. Di Indonesia gimana kira-kira? <laughs> Bapaknya guru toreko mursid, anaknya buadong, buandel, tidak karu-karuan. Sudah begitu jadi tor mursyid toriko dinobatkan. Kalau emas macam-macam, wah maka makom manusia kayak sudah dikit-dikit ngaku ketemu Nabi Muhammad saw. Alaihi Wasallam. Waduh, kiamat. Ya, ya, ini penjahat-penjahat tarekat. Nggak gampang. Mursyid tarekat tidak gampang. Dan agar tidak menjadi subhat, ada sebagian mengingkari toreko. Toreko itu adalah Tarekoh adalah cara beribadah yang dilakukan oleh sekelompok orang misalnya Qadiriyah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mengamalkan satu amalan itu cuplikan dari amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya menekankan sisi la ilaha illallah misalnya dia diajarkan oleh Rasulullah Hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekuni sisi ini Kemudian itu yang menjadikan sebab beliau sampai kepada Allah. Diintip oleh murid-muridnya. Diamalkan. Sehingga diamalkan, diijazahkan, jazakan. Maka menjadilah tarekoh. Bukan Syahatul Qadir Jalil ngarang. Enggak. Semua amalan tarekoh itu dari Nabi. Cuma sekelumit dari amalan Nabi enggak ada yang bisa mengamalkan sunnah Nabi semuanya enggak bisa contoh Toreko Alawiyah apa yang dibaca Toreko Alawiyah Ratibul Haddad Ratibul atas Wirdul Latif itu saya, Ya kan? Kayak begitu. Itu amal amalan gitu. Namanya Atareka Alawiyah. Apakah sudah sunnah Nabi semuanya seperti itu? enggak. Masih banyak yang lainnya. Jadi intinya Toreko adalah satu amalan yang dilakukan sekelompok manusia karena mengikuti gurunya, mengikuti gurunya, mengikuti gurunya yang gurunya nyambung kepada muassis pendiri Toreko. Syekh Bahauddin anak Bandi misalnya. Atau eh, Eh, Syekh uh, Abdul Qadir Al-Jalani misalnya. Itu Syekh Abdul Qadir Jalani itu mengambil dari sumber yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman biasanya menekuni sisi zikir ini, menekuni sisi ini, ini ini. Termasuk yang selama ini tarekat alawiyah misalnya. Dia punya ciri khas. Kalau tarawih tarekat alawiyah itu tidak tidak terlalu repot. Tidak usah pakai beat yang aneh-aneh Ya, bayat yang macam-macam. Cukup Anda mendapatkan ijazah, Anda amalkan. Kemudian para alawiyah itu menekankan sisi ilim. Jadi wirid ala kadarnya, ratibul haddad, wiridul latif, uh, wiridul atas dan sebagainya. Setelah itu apa? Banyak membaca ilmu dan banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi wirid yang lain ada tarekat yang lainnya mengutam la ilaha illallah yang banyak misalnya sampai ribuan, puluhan ribu. Ada yang mengajari untuk baca apa? semuanya adalah benar dan semuanya menyelamatkan. Semuanya itu diamalkan oleh para waliullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wali, Syekh Ahmad Ar-Rifai wali. Syekh Ahmad ad tijani wali, Bahauddin Naqsyabandi wali, wali besar semuanya. Kutub-kutub semuanya. Baik, itulah masalah torekoh. Kemudian torekoh najah, saya belum pernah dengar nanti saya lihat. Najah, barangkali salah ucap torekoh. Najah. Ada yang pernah dengar? Mungkin Najah, mungkin ejaannya berubah dari bahasa Arab Najah. Syah dilihat. Atau mungkin begini, at-tarekoh an-najiyah. Tarekoh najiyah itu maknanya adalah tarekoh atau jalan selamat itu. At-tarekoh an-najiyah atau al-firqah an-najiyah misalnya. Maknanya saja an-najiyah yang menyelamatkan. Itu saja dari segi makna. An-najiyah. Tidak tahu kalau najah mungkin saya tidak pernah dengar itu semuanya. Nah kemudian dalam masalah, masalah Torekoh itu biasanya itu yang unik itu sombong. Semua mengatakan Torekoh yang paling hebat, paling benar adalah Torekoh saya, Qadiriyah. Yang lain adalah salah. Torekoh yang paling sambung sanatnya adalah Torekoh saya, Syadiliyah Abil Hasan Asyadali. Yang lain tidak. Nah, ahli toreko kok sombong itu. Bagaimana ngaku ahli toreko sombong? Ini Syabil Hasan Asyadali Masya Allah. Asyadili Masya Allah. Syabdul Qadir. Makanya kalau sudah ahli toreko itu saling menghargai. Dan cara berbaikat sangat sederhana. Nggak usah pakai macam-macam. Semua torekoh aslinya semacam itu. Cukup mendapatkan ijazah mengamalkan selesai. Tidak ada tambahan-tambahannya. Tidak ada dengan bayat khusus, tidak ada. Jadi ya, cukup mengambil ijazah, selesai diamalkan. asli Aslinya seperti itu. Seperti ijazah yang diambil dari Nabi Muhammad SAW, ijazah. Langsung amalkan, amalkan. Ya muat ini ini amalkan, selesai. Jangan ijazahnya ada tambahan-tambahannya, dan kadang tambahannya berlebihan. Sehingga seolah-olah kalau tidak berbayat khusus, maka tidak sambung. Kemudian sekarang diancam, kamu tidak boleh ngambil yang lainnya lagi ya. Wah ini macam-macam. Anda boleh mengambil tarekoh Naqsyabandiyah misalnya. Setelah itu Anda boleh mengambil ijazah yang lainnya. Anda pun masalah mengamalkannya istiqomah. Mana yang Anda bisa istiqomah? Kalau Anda bisa istiqomah dengan Naqsyabandiyah, amal istiqomah Naqsyabandiyah. Kalau Anda bisa istiqomah dengan Alawiyah, kita punya ijazah misalnya. Kita punya ijazah tarekoh banyak macam-macam. Tapi yang bisa amalkan satu saja. Kalau bisa semuanya ya hebat, wali benar tuh. <laughs> jadi jadi tarekoh itu bagus semuanya, insya Allah Memang ada beberapa tarekoh yang belum dianggap karena itu apa? Dilacak sanatnya adalah tidak nyambung. Cuman kadang di kota kita ini ada teman-teman tarekoh. Subhanallah sampai nulis buku. Sampai mengatakan Tijaniyah sesat. Eh, Syekh Ahmad At-Tijani dibilang sesat. Innalillah. Satu lagi tarekoh apa? Sesat. Ajib. Siapa ente menyesat-nyesatkan itu? Biarpun di Indonesia ini jubahnya lebih gede. Syekh Tijani Ahmad Tijani diakui Akhirnya setelah saya lihat bukunya yang mengkritik Syekh Ahmad Atijani buku di Cirebon Raya ini semoga Allah mengampuninya. Setelah dia menulis buku tentang ngantem Syekh Ahmad Atijani setelah saya lihat tak taunya referensinya tidak disadari oleh orang yang anti tarekoh Wahabi. Loh, bagaimana? Saya bukunya Anjib. Kita baca, kita akan kenal referensinya ini, berkata ini, berkata ini. Mengambil satu orang dari Syam mengatakan bahasanya yang adalah sesat, Tijani begini. Loh, Masa orang di sini menghantam Torekoh Tijaniyah, mengambil ilmunya musuh kita. Memang orang yang anti Torekoh, orang-orang kayak Wahabi dan sebagainya anti Torekoh. Saya lihat, subhanallah, innalillah. Saya mendapatkan buku itu semuanya, ya Allah. Kenapa kok Torekoh kok semacam ini? Mencaci orang lain ternyata buku yang diambil adalah bukan bukunya orang ahli Torekoh bukunya orang yang paling benci tarekoh dan beliau ini tidak sadar waktu menukil ini kayaknya karena apa waktu menukil dengan hawa nafsu dapat kita, wah ini yang antemi Syekh Ahmad At-Tijani kemudian ada yang berlebihan memang cerita-cerita yang dibuat oleh murid-murid pakar tarekoh membuat bualan sehingga ada dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jalani cerita begini-begini bohong ada dinisbatkan kepada Said Ahmad Tijani begini bohong pokoknya begini semua cerita yang dinisbatkan kepada orang-orang besar yang bertentangan dengan syariat itu pasti tidak dilakukan oleh mereka. Selesai. Kaidah. Kalau ada omongan satu cerita yang dinukil oleh orang-orang akhir zaman guru torekoh palsu, biasanya guru torekoh itu kalau pengen gede-gedekan torekohnya itu menyebut imam torekohnya ditambahi cerita-cerita aneh-aneh, cerita-cerita dusta. Pokoknya kalau ada cerita bertentangan dengan syariat tidak benar tuh. Mustahil si Abdul Qadir Jalani melakukan itu semuanya. Aneh-aneh nggak tahu apa ceritanya. Makanya kita membaca ini. Inilah sampai dikatakan Ahmad Tijani ngomong begini, makanya nggak benar. Eh, dinisbatkan kepada Said Ahmad Tijani nggak benar. Buku biarpun itu buku karangannya Said Ahmad Tijani, kalau ternyata ada kalimat yang enggak, nggak benar ketahuilah namanya matsus disusupkan. Sebab Said Ahmad At-Tijani misalnya atau Syekh Habil Hasan Asyadili misalnya atau Syekh Abdul Wahab Asy'arani misalnya orang yang sangat ngerti syariat Syekh Abdul Wahab Asy'arani bercerita aku mempunyai punya dua buku di antara buku-bukunya ada dua buku yang aku kirim ke penjuru dunia ternyata orang di penjuru dunia menghantamku setelah itu mencaci makiku setelah itu setelah aku ketemu orang yang mencaciku, aku lihat kitabku. Ternyata di kitabku sudah disusupkan sesuatu yang bukan dariku. Bagaimana aku masih hidup pun masih ada yang memalsukan kitab saya. Bagaimana jika aku sudah mati? Nah. Makanya kaidah. Bukunya para ulama Syabdul Qadir jelani. Misalnya ada kitab namanya Hunyah. Dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat, katakan itu bukan miliknya Syekh Abdul Qadir Jalani. Bukan omongannya Syekh Abdul Qadir. Kitab Hunyah benar miliknya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Akan tapi kalimat-kalimat yang bertentangan itu bisa disusupkan. Oleh orang-orang yang pengen merusak torekoh. Ini, ini harus perhatikan. Sehingga para ahli torekoh semestinya harus saling bertawadu. Ditani Tijaniyahnya, Sadiliyahnya, Rifaiyahnya, Qadiriyahnya, Naqsyabandiyahnya Saling tawaduk, saling menghormat, saling menghargai. Karena itu semua adalah ilmu-ilmu yang menghantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah. Bagaimana menyeimbangkan rasa takut dan cinta pada Allah sesuai dengan penjelasan Buya di pengajian At-Taqwa. Tapi saya pernah membaca Katanya antara takut dan cinta kita kepada Allah harus lebih dominan rasa cintanya. Itu gimana bu ya penjelasannya? Yang harus seimbang itu adalah rasa takut dan harapan. Jadi sesama seorang hamba itu harus selalu berada di dalam harap harap cemas. Jadi ada harapan kemudian rasa takut. Ini imbang. Kalau seorang hamba itu hanya dibuai dengan harapan saja, ini kurang ajar kepada Allah. Misalnya yang ia fahami hanya tentang pahala, pahala, pahala, pahala, pahala tak ya. Sehingga majlis taklim, solawat nariah hadir, pengajian di mana-mana hadir. Dia hanya ingat pahala, pahala, pahala tak. Wah, bisa rusak. Namanya rojak buai dengan harapan-harapan surga. Nggak tahu bahasanya ada hukuman nanti, ada seksa. Maka harus seimbang. Ada remnya sehingga yang dipikir bukan ibadah tok tapi tidak bermak siat. Atau ada lagi orang yang dibuai dengan takut-takut saja. Awas, awas, neraka, gara-gara zina, neraka, gara-gara mabuk, neraka, gara-gara ini neraka. Oh. Tidak diberi berita tentang Allah yang pengampun harapan. Tidak diberi kabar bahasanya Allah maha luas dengan rahmatnya. Nggak ada. Hanya takutinya razina, neraka, ini neraka. Uh, sudah banyak neraka. Sudahlah, berarti saya tidak bakal bisa masuk surga. Jadilah orang putus asa. Putus asa. Sehingga harapan yang berlebihan menjadi kurang ajar kepada Allah. Rasa takut yang berlebihan menjadi putus asa. Maka harus direm. Ada harapan, Dibarengi dengan rasa takut. Rasa takut berlebihan biar tidak putus asa, ada harapan. Harapan berlebihan terus seimbang antara harap dengan yang namanya rasa takut. Al-khauf war raja. Itulah hakikat. Kemudian masalah kecintaan itu lain ya Cinta kepada Allah adalah martabat. Dan tidak perlu terlalu detail membahas antara rasa takut kepada Allah, ah, rasa cinta kepada Allah Sebab makna cinta kepada Allah adalah makna yang ada di dalam hati yang menjadikan seorang hamba tiba-tiba takut melakukan kemaksiatan. Itu rasa cinta kepada Allah. Gak bisa diterjemahkan dengan bahasa lesan. Cinta itu kayak apa sih? gak ada. Hanya Anda menengok diri Anda sendiri. Tiba-tiba di dalam diri Anda rasa takut kepada Allah. Ingat Allah terus, dikir mudah. Itu berarti ada kecintaan di dalam diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sayangnya sebagian orang terlalu luas membahas masalah cinta. Terus ditanya, bagaimana perasaanmu dengan Allah? Nggak nyambung. Maksiat jalan. Padahal kalau membahas masalah cinta kepada Allah, luas. Dua jam setengah. Tetapi ternyata rasa takutnya belum tumbuh di dalam hatinya. Jadi makna cinta kepada Allah itu adalah bagaimana hubunganmu dengan Allah. Kalau anda semakin taat kepada Allah, maksiat kok males, maksiat. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba takut itu ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketinggalan sholat jamaah saja bingung. Allah, tidak bangun malam semalam saja. Oh. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ada pertanyaan. Gimana lafaz niat sholat kodok? Sempo seumpama setelah kita sholat fardu dan rawatib terus dilanjutkan dengan sholat kodok boleh enggak? Dua atau empat rakaat sesudah sholat duhur dan dua atau empat rakaat sebelum sholat asar itu pelaksananya gimana? Dua rokat saja atau enam rokaat? Dengan dua salam. Ini yang pertama. Kodok itu kan utang ya. Ya kalau utangnya duhur dibayar berapa rokaat bu? Ya empat. Sesuai utangnya dong. Seratus ribu bayar seratus ribu. Utang yang empat rokaat juga dibayar empat Rokaat kok dua dan empat ini bagaimana kok pakai atau ya? Kali yang bertanya ini ya. Jadi maksudnya begini. Kayaknya pertanyaannya hanya masalah waktu. Waktu mengkodok itu kapan saja boleh. Ngerti mana kapan? Ya bayar utang itu ya kapan saja. Semakin cepat semakin bah. Baik misalnya saya pinjam uang kepada bapak-bapak atau ibu-ibu pinjam duit 5 juta. Janji ahad depan saya bayar. Minggu yang lalu saya pinjam. Kemudian akad ini kok saya tidak bisa bayar? Ya. Akad ini kok tidak bisa bayar? Berarti kapan harus saya bayar? Ya setelah hari ah Ahad. Senin boleh enggak? Boleh. Masa harus nunggu akad lagi? Ya enggak usah lah ya. Maka semakin cepat semakin bah baik. Jadi kalau Anda punya utang sholat duhur, Anda bayar malam hari juga bo, boleh. Berapa bayarnya? Ya empat rakaat sholat duhur, ya empat. Datang empat. Jadi mengkodok sholat itu bebas kapan saja, nggak ada batasannya, nggak ada waktu haram. Habis sholat asar boleh, habis sholat subuh boleh, namanya ngutang, bayar utang nggak usah milih-milih waktu, cepat bayar beres. Ini Pertanyaannya, habis setelah sholat rawatib, fardu, terus lanjutkan dengan sholat kodok, boleh nggak? Boleh. Kapan saja boleh. Nggak ada batasannya ya. Kapan saja bo boleh. Ini ada sebagian orang tuh begini. Mengira bahasanya, kalau utangnya sholat duhur harus dikodok waktu duhur. Salah. Nggak pernah ngaji itu. Yang dimaafkan. Karena nggak pernah ngah? ngaji ya. Kalau anda utang sholat duhur, boleh anda bayar di malam hari. Utang sholat subuh bisa dibayar di siang hari. Gak apa-apa bayar utang. Kemudian masalah niatnya bu, saya selalu ngajarkan niat. Gak usah pakai bahasa Arab. Itu gara-gara diajari oleh ustadz niat bahasa Arab, ibu-ibu sampai tidak ngamalkan ilmu. Niat tuh pakai bahasa Indonesia juga sah. Ya Allah, aku ngodok duhur ya Allah, empat rakaat Allahu Akbar. Allah tahu beres. heh. Niatnya begitu saja. Sebab kalau usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah qada'an lillahi ta'ala. Ya, iya, enggak paham, enggak hafal Sampai di rumah enggak bisa ngamalin, kan? Sudahlah pakai bahasa Indonesia, enggak usah pusing. Ya Allah, saya punya utang duhur banyak, ya Allah. Allahu Akbar. Salah ya. Mau bayar utang ini. Ngerti Allah. Aku bayar utang duhur 4 rakaat ya Allah. Selesai. Kalau sebenarnya aku niat membayar duhur saya empat rakaat ya Allah. Selesai. Empat rakaatnya nggak disebut juga boleh. Ya Allah, aku bayar utang duhur saya ya Allah. Allahu Akbar. Sudah selesai ya? Yang bertanya gampang ini. Tolong ya para ustadz. Kalau ngajari orang awam jangan pakai niat-niat bahasa Indonesia, bahasa Arab. Sholat jenazah. Ternyata, mohon maaf, survei ini suatu ketika. Satu masjid itu ternyata yang bisa sholat jenazah dengan benar hanya berapa puluh orang. Ternyata Pak, yang lain hanya ikut-ikutan. Nggak ngerti cara niatnya rupanya. Jadi ya ikut-ikutan karena nggak enak ngelihat menyembah Allah Akbar. Allah Akbar. Rupanya nggak bisa sholat jenazah. Subhanallah. Kenapa? Ustadznya ruwet. Usalli. Usalli alal janazah al hadirah arba takbirat fardu kifayah macam-macam mod fardu kifayah arba kifayah eh gak ingat sudah akhirnya kok karena susah susah ya sudah pokoknya Allahu Akbar saja lihat banyak orang awam begini hei para ustaz amanat tuh jangan ajari orang yang susah niat saja aku sholat jenazah empat takbirnya disebut gak disebut beres aku sholat jenazah sholat jenazah biarpun gak disebut tetap empat takbir ya aku sholat jenazah karena Allah Fardu kifayah enggak sebut sudah tahu Allah. Ya. Tolong dipermudah untuk orang awam. Puasa pun juga begitu, puasa Ramadan. Aku niat puasa puasa wajib Ramadan selesai. Kalau makin disempurnakan, awaitu soma ghadin an adai fardhi syahri an adai fardhi syahri Ramadan dan seterusnya. Salat duhur usalli fardhu duhri arba rakaatin mustaqbil al-qiblati ada ma'muli ta'ala. Itu bisa dua minggu itu bagi ibu-ibu yang sepuh. Tidak sholat-sholat nanti ya. Eh Ustaz, para Ustaz tolong dipermudah. Tidak usah pakai bahasa-bahasa Arab ini. Makanya ini gampang saja. Niat sholat duhur. Allah. Niat sholat duhur yang fardu. Niat sholat duhur yang wajib. Niat fardu duhur. Allahu Akbar. Beres. Jadi dipermudah. Ini kita tanya pertama tentang kodok. Kodok puasa pun sama. Ibu-ibu, saya punya puasa. Kodok puasa. Ibu punya kodok. Utang puasa. Langsung aja besok. Ya Allah, besok saya mau kodok puasa. Allah Akbar, enggak. Puasa, wa Allahu Akbar, enggak pakai bu. Ya. <laughs> puasa karena Allah Ta'ala selesai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saking seriusnya nanti ibu puasa Allahu Akbar, nanti kan masalahnya. <laughs> ya, baik. Ya nggak apa-apa, pakai Allah Akbar juga nggak apa-apa, nggak sholat kok, zikir kok, takbir kok. Cuman niat itu sebetulnya aslinya dengan hati, diucapkan itu untuk membantu saja. Biar konsentrasi. sini Alhamdulillah ini ada ada surat saja. Ada saudara kita yang biasanya dengar melalui radio. Cuman kadang kalau di radio itu kadang-kadang suaranya hilang ya karena cuaca. Sekarang bisa hadir alhamdulillah semoga bisa menjadi ahli istiqomah. Tidak cukup di sini. Besok pagi hadir di majelis langsung. Ahad pagi di Sendang ya yang yang baru datang hari ini kayaknya baru pertama ini yang pertanyaan yang ngirim surat ini besok hadir Ahad pagi dan Allah kita akan bahas tentang persiapan kita untuk menyambut bukan menyambut persiapan kita untuk menyelamatkan anak-anak kita di akhir tahun Masehi ini karena ada beberapa hal yang harus cermati masalah Natalan dan masalah tahun baru yang kadang orang terlena tanpa menyadari itu semua tiba-tiba ikut-ikutan dan masuk bab melakukan satu keharaman yang sangat membahayakan akidahnya. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan esok hari dan jangan lupa ibu, bapak semuanya punya kewajiban semuanya untuk menyampaikan pesan kewajiban ya, kewajiban majlis menyampaikan kepada saudara yang lainnya bahwa tanggal 1 bulan Rabiul Awal atau tanggal 13 Januari akan ada Maulid Akbar, perayaan Maulid Nabi yang ada di pesantren Al-Bahjah. Mulai jam 7 sampai jam 10. Jam 7, 10 mundur-mundur sampai jam 11 tapi ingin pagi sudah selesai. Jadi tolong diinformasikan kepada yang lainnya. Itu insya Allah termasuk acara besar tahunan. Acara besar tahunan. Yang kedua adalah sebelumnya tanggal 18 Safar atau tanggal 31 Desember malam 1 Januari kita akan mengadakan acara di alun-alun kota Cirebon. Di alun-alun kota Cirebon kita menyambut bulan Maulid Nabi, bukan merayakan tahun baru Masehi. Tujuan kita itu apa? Tanda cinta kita kepada anak-anak muslim yang berbondong-bondong datang dari penjuru daerah yang biasanya hanya ikut-ikutan. Mereka tidak ingin nakal sebetulnya. Ikut-ikutan, sesaat ada yang niup trompet, hura-hura. Kadang ada yang sampai maksiat mabuk-mabukan. Maka agar mereka tidak terlena dengan budaya orang-orang yang bukan Islam, maka akan kita arahkan agar mereka bisa bersolawat, membaca, apa, melupakan untuk niup trompet. Maka mohon didukung, kami sangat himbau kepada kaum laki-lakinya, para bapak-bapak Adapun ibu-ibu jika terasa tidak terhormat, nggak usah doain saja dari rumah. Kalau nggak ada yang menemaninya, nggak ada yang mengawalnya dari orang-orang mahram, maka kalau takut tidak terhormat, maka tidak usah pergi ke tempat tersebut. Sebab tujuan kita mencari ridho Allah bukan cari maksiat. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Pengumuman, pengumuman yang lainnya, ini, ini suruh pengumuman ini semuanya ini ya? Suruh baca iklan <laughs> ini. Bukan iklan, maksudnya apa? Ini pemberitahuan tentang SD Islam Tahfidzul Quran full day yang ada di pesantren Al-Bahja yang akan dimulai pada tahun ini. Semoga para bapak ibu yang berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya ada peluang untuk mendidik anaknya agar kenal Al-Quran full day yang sibuk seharian anak bisa ditinggal di situ diambil sore hari insya Allah anak akan berbekal ilmu berbekal akhlak, berbekal berber, berbekal ilmu ketakwaan. Semoga menjadi anak-anak yang benar-benar bisa membahagiakan orang tuanya kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdzulna wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak ya Allah yang menyaksikan kami saat ini kami mohon ya Allah muliakan kami dengan ketakwaan ya Allah inna akramakum indallahi inna akramakum indallahi atqakum kami dengar bahasanya yang paling mulia di antara kami adalah yang paling bertakwa kepadamu ya Allah maka jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertakwa kami jadikan kami hamba-hambamu yang bertakwa ya Allah Berikan kepada kami pemahaman tentang takwa Dan jadikan kami orang yang bertakwa ya Allah Ya Allah jauhkan kami dari segala kemaksiatan Jauhkan kami dari segala keharaman Dan mudahkan kami untuk meningkatkan dalam ketaatan Ya Allah Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Tidak cukup, Ya Allah Kami dengan menjauhi yang haram Tapi kami ingin, Ya Allah Meningkatkan kepada tingkat warak, Ya Allah Dari yang halal pun kami mohon Bantulah kami Berikan kepada kami kekuatan, keyakinan Untuk memilah di antara yang halal, Ya Allah Agar kami tidak terjerumus kepada yang haram Ya Allah, kami hamba-hambamu yang butuh ya Allah kepadamu maka berikan kepada kami keinginan kami engkau lebih tahu tentang hati masing-masing dari kami yang hadir di tempat ini ya Allah engkau ya Allah mengetahui hati kami ya Allah hajat kami permintaan kami Maka kami mohon kabulkan hajat kami Kabulkan permintaan kami Engkau yang menyaksikan kami Ya Allah Jangan sampai ada satu orang pun yang hadir di tempat ini Atau mendengar acara ini Menyaksikan acara ini Kecuali engkau kabul hajat mereka Wahai zat yang maha kuasa dan jauhkan kami semua dari sebab kehinaan maka kami mohon jauhkan kami dari memakan makanan yang haram dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal kami takut ya Allah hukumanmu kelak di akhirat dan jika ada di antara yang hadir ini ada yang mempunyai pekerjaan yang halal yang haram atau masih sering makan makanan yang haram kami mohon berikan kesadaran dan jadikan ya Allah ampuni dan ampuni mereka dan jagalah kehormatan kami anak-anak kami ya Allah keluarga kami masyarakat kami jauhkan mereka dari zina maka kami mohon mudahkanlah kepada mereka pernikahan dan cukupkan bagi yang sudah menikah dengan yang halal sehingga tidak butuh lagi kepada yang haram yang belum menikah mudahkan mereka untuk menikah mendapatkan pasangan orang mulia yang kau muliakan kebaikan yang menjadikan sebab kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah dan jadikanlah para orang tua orang tua yang ada di tempat ini adalah orang tua orang tua yang memudahkan urusan pernikahan anak-anak mereka ya Allah sehingga mereka para orang tua ini bisa mendapatkan janji kekasihmu Nabi Muhammad yang memudahkan urusan pernikahan anak-anaknya akan kau mudahkan ya Allah dan yang mempersempit urusan yang mempersulit urusan pernikahan anak-anaknya kami mohon ya Allah berikan kesadaran ya Allah sebab jika ada orang mempersulit urusan pernikahan anaknya akan mendapatkan ancaman dari Nabi yang pernah berkata bersabda Allah syukuk ala ummat Allah syukuk man syakau ala ummati Ya Allah kekasihmu Nabi Muhammad pernah berdoa Ya Allah yang menyusahkan umatku susahkan dia Ya Allah Doa kekasihmu Nabi Muhammad Kami tidak ingin ada yang hadir di tempat ini akan kau susahkan karena mempersulit pernikahan putra-putrinya. Ya Allah, Ya Allah, sungguh kau maha kuasa. Dan berikan kepada kami semua anak yang soleh-solehah. Yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari zina yang busuk hina dan kau hinakan. Dan mukaddimah-mukaddimah zina. Jika ada di antara yang mendengar suara ini. Yang hadir di tempat ini yang menyaksikan acara ini ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Tutup aib mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah lapangkan rezeki kami yang sempit rezekinya lapangkan dengan yang halal penuh berkah ya Allah. Lapangkan lapangkan sungguh bagimu sangat mudah ya Allah. Yang sakit sembuhkan. yang sakit sembuhkan yang sakit sembuhkan dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon ya Allah ada di antara yang hadir merasa gundah hatinya hatinya gundah tidak nyaman ya Allah maka berikan kebahagiaan dan ketenangan dalam hatinya Ya Allah ada di antara kami yang hadir hatinya berontak Ya Allah Ada hawa nafsunya mengajak bermaksiat Maka Ya Allah kami mohon eh, Lembut Allah kami mohon Ya Allah Mudahkan kami semua untuk melawan hawa nafsu kami Hawa nafsu kami Ya Allah Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah Mati dalam keadaan iman Khusnul khatimah iman Iman dan kami mohon Ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak Saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La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 Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Buya Yahya. Semoga apa yang telah kita dengarkan dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sedikit dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.